الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قاعد الغر المحجلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tadi kita berhenti tentang bagaimana seorang yang mencintai Allah akan mencintai kalam Allah. Akan mencintai Al-Qur'anul Karim. Dia tidak akan merasakan kenikmatan sampai dia membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala tadi menjelaskan bahwa bukti seorang mencintai Allah atau dicintai Allah adalah kecintaan dia kepada Al-Quran Karim. Dan orang kalau sudah cinta kepada Allah, dia akan merasakan nikmatnya mendengarkan Al-Quran. Nikmatnya membaca kalam Allah lebih daripada mendengarkan lagu-lagu dan musik-musik itu. Antum bisa lihat orang kalau mendengarkan musik seakan-akan dia itu fly. Kadangkala kemana-mana ditaruh headsetnya itu kemana-mana jalan, kepalanya goyang-goyang, kakinya goyang-goyang. Subhanallah. Dia merasakan nikmat, padahal itu kenikmatan yang semu, yang tidak akan memberikan kebahagiaan kepada dia. Buktinya, antum lihat orang-orang pemusik itu. Biasanya kalau sudah musik temennya apa? narkoba. Itu menjadi teman setia mereka. Orang-orang yang suka dengan musik tempatnya di mana? Di tempat yang gelap-gelap. Untuk melihat orang yang ikut konser musik apa. Nah, Apa mereka orang-orang yang berbahagia? Tidak sama sekali. Mereka adalah orang-orang yang sengsara dalam kehidupannya. Bahkan Sebagian di antara mereka ingin bunuh diri karena merasa tidak bahagia. Swedia atau Swiss dulu dikenal sebagai surga. Di sana itu dikenal sebagai surga dikarenakan orang-orangnya makmur ya, negara yang benar-benar mau semua orang ada kerjaan. Apa yang diinginkan didapatkan. Ibu hamil sudah dapat santunan, belum lahir sudah dapat santunan. Terus kehidupan mereka benar-benar subhanallah. Kalau dilihat dari sisi materi mereka adalah orang-orang yang sudah bahagia. Tapi ternyata tahun 90-an lagi disebutkan penduduk Swiss adalah negara yang paling banyak bunuh dirinya dulu. Kenapa? Karena tidak mendapatkan kebahagiaan. Di Indonesia pun sudah kita lihat banyak jembatan-jembatan ditulisi tidak boleh loncat. Nah, jembatan tulisin tidak boleh loncat untuk bunuh diri. Siapa mereka yang bunuh diri? Orang-orang yang tadi yang hidup dengan musik dia, hidup dengan narkoba dia, lupa dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya di antara tanda kecintaan seseorang kepada Allah Jalla Jalaluh dia akan merindukan rumah Allah. Dia akan rindu datang ke rumah Allah. Kalau nggak yang di sini, dia akan merindukan rumah Allah yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Dia akan keluarkan. Dia akan tabung tuh duit untuk berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Apalagi sekarang, Antum kalau sekarang umur 20 tahun daftar haji Berapa tahun berangkatnya? Setelah 20 tahun berangkat Itu masih nikmat di Indonesia Antum tahu di Malaysia? 40 tahun ngantrinya Jadi kalau orang umur 30 tahun daftar haji Kapan berangkat haji? Umur 70 tahun Kenapa? Karena banyak orang rindu ke rumah Allah SWT Sedangkan kuotanya sedikit. Mau nggak mau kan Masjidil Haram seperti itu diperluas, ditambah kuotanya, ya tetap penuh, nggak pernah sepi. Dari orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala yang datang ke sana. Kita lihat kalau kita dengar azan kita tergerak nggak hati kita ke masjid? Mau nggak kita? Dari lima waktu antum nih, usahakan pak, usahakan. Dari lima waktu itu, kalau belum ada yang ke masjid, satu waktu ke masjid maghrib. Bismillah. Kalau maghrib nggak bisa usah maghrib, yalah isya masuk. Antum rasakan kenikmatan di rumah Allah Subhanahu wa Di sini nih, ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang milik kita. Maksudnya oh ini anak yang bangun bukan, ini rumah Allah Subhanahu taala. Murni. Dan Allah mengatakan wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong tumbuhkan di hati kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi anak-anak muda, kalau antum lagi ada masalah di sekolah, mungkin di rumah bermasalah, jangan lari ke kafe. Jangan lari ke warung-warung, jangan. Jangan ke rumah sohib, jangan. Tapi larikan ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada solusinya insyaallah. Allah mengatakan waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Apa saja masalah kita. Antum punya rezeki sekarang sudah tabung. Untuk apa? Ya, nanti. Untuk rumah Allah yang ada di Mekah sana. Yang ketiga, yang ketiga, yang keberapa jam? Yang keempat. Nah, Masya Allah. Taib yang selanjutnya biar gak ribut. Ya. Yang selanjutnya orang yang cinta kepada Allah akan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun keputusan kekasihnya buat dia itu tanda kecintaan kekasihnya kepada dia. Mau kaya, mau miskin, mau gak lulus, Mau dapat musibah apapun dia mengatakan ya udahlah, udah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang membuat orang hidup di dunia ini nyaman. Mobilnya ketabrak, motornya hilang. Kadang kala antum parkir motor, keluar motor antum hilang. Coba antum berpikir, kenapa kok motor antum yang hilang? Di antara ratusan motor yang parkir punya antum yang hilang. Antum akan tahu, ya Allah, ini takdir Allah buat aku. Dan kalau Allah cinta kepada seseorang, Allah akan kasih cobaan. Supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum nanti kalau jadi perawat akan menghadapi orang-orang yang mudah-mudahan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sakit. Orang yang sakit datang ke rumah sakit, antum disitu merawat. Kalau ketemu orang sakit apa doanya? Anda kasih hadiah. Kalau jenguk orang sakit apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. <laughs> Itu kalau kena musibah. Nah, nah. nah kalau menjenguk orang sakit. Kalau menjenguk orang sakit ya mani, kayaknya para perawat ini yang pertama harus tahu tuh doanya jenguk orang sakit karena tiap hari ketemu orang sakit nanti tuh. Apa doanya? La ba'sa tahurun insyaallah. Masya Allah. Kirim ke belakang tuh. La ba'sa tahurun insyaallah. enggak apa-apa insyaallah. Ini jadi pembersih. Jadi obat buat engkau jadi pembersih. Karena apa? Orang kalau sakit dikasih cobaan sama Allah, kemudian semua dokter angkat tangan kepada siapa dia akan kembali? Allah. Dia akan tahu dokter nggak bisa apa. Kadang Kadangkala dokter sudah angkat tangan. Maka kita kalau kena musibah ini langsung ya Allah. Mudah-mudahan engkau cinta sama aku ya Allah. Disuruh kembali. Kadang kala antum dikasih ujian tabrakan, patah kaki. Patah di rumah sakit. Antum nggak bisa ke tempat kemaksiatan. Di situ antum akan lihat ya Allah. Kalau Allah mau patahkan kedua kaki antum bisa, tapi Allah patahkan satu buat aku. Ya Allah, Alhamdulillah. Itu peringatan dari Allah SWT. Ya termasuk tanda kecintaan Allah kepada hamba. Ridho dengan takdir Allah SWT. Karena apa? Karena semua takdir Allah pasti baik buat kita. Allah tidak pernah melakukan sesuatu kecuali dengan dasar hikmah. Gak ada yang main-main. Gak ada yang tanpa tujuan baik. Azab yang Allah turun pun agar orang lain ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis tatkala Allah bertanya kepada malaikat-malaikat. Jadi malaikat ini habis mencabut nyawanya anak kecil. Allah tanya kepada malaikat-malaikatnya, "Qad qabattum walad 'abdi?" Kalian cabut nyawa anak hambaku. Kata para malaikat, nah iya. Obatum samrata fuadih. Kalian cabut buah hati dia. Para malaikat mengatakan, na'am ya lah. Mada qala abdi? Wahuwa a'lamu bimakawa. Allah bertanya, apa dikatakan hambaku ketika kau cabut nyawa anak? Allah tahu, tapi Allah ingin menunjukkan bagaimana kecintaan Allah kepada orang-orang yang menerima takdir Ketika itu para malaikat mengatakan hamidaka wastarja. Hambamu ketika dicabut nyawa anaknya, dia memujimu ya Allah. Dia menyanjungmu ya Allah. Dia bersyukur kepadamu ya Allah. Dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah. Kapan kita bisa memuji Allah atas musibah? Kita biasanya kalau kena musibah, apa yang terjadi? Gerundel, sumpah, Pikiran jadi nggak nyaman. Apa kalau pikiran kita nggak nyaman musibah itu bisa pergi? Nggak bakal. Contoh umpamanya, motor hilang. Mau diapain motor hilang? Apa kalau antum nangis bisa balik tuh motor? Oh, nangis balik. <laughs> Nggak bakal balik tuh motor. Antum marah-marah, ya antum nyalahkan. Nggak bakal balik tuh motor. Maka cara satu, menjadikan musibah itu sebagai nikmat. Dengan dasar cinta. Kita kalau cinta musibah jadi nikmat. Maka tuh hamba yang mengatakan yang memuji Allah atas musibah anak yang dia cintai meninggal dunia. kawas wastarja dia memujimu dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, bukan cuma anak kami. Kami kalau mau diambil diambil sekalian semua. Dan kita bakal kembali kepada Allah Jalla Jalla. Ini orang yang cinta kepada Allah. Saya ingat di Jakarta ada teman dia WA anak, dia ngomong Ustaz, ada anaknya teman kita sakit, Gak bisa BAB Bayi mas baru umur tujuh hari. Tolong doakan Ustaz Ya hari Ya, ya kita doakan lalu dibawa ke rumah sakit satu dua baru ditangani di rumah sakit ketiga karena sudah telat ya jadi perutnya anak itu jadi besar saya lihat fotonya itu. Meninggal itu anak. Si dokter, kata dokter ngomong. Anak itu sudah biasa dikomplain sama jamaah, sama apa? Sama pasien. eh, gimana penanganannya telat, macam-macam biasa. Kuping anak itu sudah sudah biasa mendengarkan itu. Jadi udah nggak nggak ada masalah. Tapi untuk pasien yang satu ini, anak benar-benar bingung. Sampai anak nangis. Kenapa? Tuh pasien minta maaf sama Itu pasien bapaknya itu minta maaf, minta maaf dok, udah ngerepotin dokter, macem-macem minta maaf. Dan dia mengatakan udah dok ini sudah takdir Allah Subhanahu Wa Taala ya mudah-mudahan Allah kasih ganti yang lebih baru pertama dalam hidup anak. Anak menemukan pasien yang minta maaf sama anak. Nangis tuh dokter jamaah. Orang-orang yang cinta sama Allah akan melihat takdir Allah itu nikmat buat dia. Dia akan beristighfar, dia akan minta maaf ya Allah. Mungkin aku salahnya di aku ya Allah. Dia akan senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam semua takdir Allah pasti ada hikmahnya. Dan kalau Allah memberikan musibah, musibah itu hanya berapa det, berapa persen ya dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Urwah ibn Zubair, seorang tabi'in, dia pernah dapat musibah kakinya diamputasi karena tetanus ya karena diamputasi kaki. Ketika itu dia berjalan menuju Damaskus dari kota Medina ke Damaskus, perjalanan sebulan kira-kira. Sampai sana dipotong kakinya, anaknya yang mendampingi dia mati. Main di kandang kuda, kuda pacu, keinjak atau jatuh, mati pokok itu anak. Maka orang-orang bertakziah kepada Urwah ini karena dua musibah dia. Sekali Waktu musibahnya dua, dipotong kakinya, anaknya mati. Kita lihat bagaimana orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan Allahumma a'taitani arba. Ya Allah, kau berikan kepada aku empat. Dua tangan dan dua kaki. Yang kau ambil cuma satu ya Allah. Yang kau ambil cuma satu. Falakal hamdu walakal syukur. Bagimu segala pujian dan bagimu segala syukur ya Allah. Dan kau memberikan tujuh putra kepada aku. Yang kau ambil cuma satu yang kau sisakan enam ya Allah. Masih banyak yang kau sisakan untuk aku ya Allah. Subhanallah jamaah. Tatkala kita menghadapi musibah-musibah ini dengan cinta kepada Allah selesai. Mau anak mati, mau sebab kita bersedih. Tapi kita ridho dengan takdir Allah SWT. Nggak ada yang perlu disalahkan dan tidak boleh seorang muslim kalau kena musibah itu mengatakan andai kata andai kata nggak boleh. Motornya hilang, umpamanya dia mau, oh andai kata saya kunci ganda. Andai kata saya nggak parkir di sana. Andai kata saya nggak berangkat ke sana. Jangan. Penyesalan seperti itu akan membuka pintu syaitan. Dan kita nggak percaya sama takdir Allah SWT. Itu terjadi sudah. Dan kita beristighfar. Karena bisa jadi kejadian itu karena kita punya dosa. Banyak dosa yang kita lakukan. Kemudian ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Di antara bentuk cinta kepada Allah susah tidur malam. Susah tidur malam untuk sholat malam. Tatkala orang-orang tidur, ini orang yang cinta sama Allah dia akan bangun. Karena apa? Sepanjang hari aku berbuat dosa. Sepanjang hari aku banyak melakukan kemaksiatan. Masa malam hari aku gak minta ampun sama Allah SWT? Minta maaf sama Allah SWT. Seorang yang pencinta akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya jamaah, kalau kita takut sama macan. Kalau kita takut sama singa, kita akan lari dari singa itu. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita akan lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah cinta kepada kita. Antum lihat anak kecil kalau dimarahin sama orang tuanya, kemana dia akan lari? Kepelukan orang tuanya. Karena dia tahu orang tuaku cinta sama aku. Allah subhanahu wa ta'ala lillahil mazal a'la. Allah tidak sama dengan makhluknya. Tapi Allah mengatakan fafiru ilallah. Larilah kalian kepada Allah. Jadi kalau berbuat dosa larinya kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam hari coba kita lihat. Kita bisa bangun malam enggak? Kalau enggak bisa bangun malam, ya jangan-jangan Allah mengharamkan buat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan bermunajat di malam hari jemaah. Kalau orang cinta, kembali kita berbicara tentang cinta semua. Seperti orang yang cinta sama bola. Orang yang cinta sama bola, dia akan pasang alarm jam 3 malam. Kenapa dia pasang jam 3? Karena dia ingin nonton bola. Dia tonton bola dalam kondisi ngantuk dia tonton tuh bola sampai selesai. Dapat apa? Orang kalau nonton bola saya tanya dapat apa? Pagi cuma bisa cerita, oh semalam yang menang Brazil. Selesai. Oleh apa? <laughs> Oleh apa? Dan dapat apa-apa? Dan dia bisa nonton pagi. Kalau sekedar mau tanya, mau tanya skornya berapa, pagi hari tinggal ngomong. Oh enggak, anak ingin tahu skornya sendiri. Gitu. Dapat apa? Itulah kecintaan semu dan pembohongan kepada kita. Kita ini bohongi Gak dapat apa-apa tapi kita terus nonton itu bola. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kedekatan kepada Dia. Kita bangun malam, coba. Antum kalau nggak bisa sholat sebelas rakaat, ini Ramadan, Ramadan jamaah sholat terawih itu masuk sholat malam. Gak bisa sholat 11 rakaat atau 23 itu gak bisa. Ya 11, gak bisa 11, 9. Gak bisa 9, 7. Gak bisa 7, 5. Gak bisa 5, 3. Dan jangan tinggalkan. Antum walaupun bagaimana sibuknya main ini itu tetap sholat malam. Kalau gak bisa pas habis isya karena antum mau main mungkin ada ke tempat teman, ada kerjaan, ketika sahur. Antum tetap jaga tuh sholat malam walaupun hanya tiga rakaat, dua rakaat sholat malam, satu rakaat witir. Bismillah. Ya kita semua berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seorang yang cinta kepada sesuatu atau kepada seseorang maka dia akan cinta kepada kesukaan orang itu. Orang-orang yang dicintai dia, dia akan cinta juga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cinta kepada Khadijah, lalu cinta kepada istrinya. Dan kecintaan itu Subhanallah ber apa bahasanya? Kecintaan itu tidak hanya berhenti di Khadijah. Semua teman-temannya Khadijah beliau cintai. Sampai Khadijah sudah meninggal dan sudah mati ini istrinya, beliau masih cinta kepada teman-temannya, berbuat baik kepada teman-teman. Maka orang yang cinta kepada Allah akan cinta kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari. Qala Allah azza wa jalla. Allah berfirman, kalau Rasul bersabda, kemudian Allah berfirman, hadis ini namanya hadis apa? Rasul bersabda, Allah berfirman. Hadis ini namanya hadis qudsi. Allah mengatakan, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang membenci kekasihku maka aku mengumumkan perang kepada dia Barang siapa yang benci kepada kekasih Allah Maka Allah mengumumkan perang Gimana tidak Allah mengumumkan perang Allah itu kalau cinta sama satu orang Allah akan panggil Jibril Iza ahabballahu abdan nada Jibril Antum bisa bayangkan ya Allah pemilik langit dan bumi ini Allah yang menciptakan segalanya Kalau Allah cinta sama antum Allah akan panggil nama antum Kemudian Allah panggil Jibril, "Ya Jibril, wahai Jibril, ini uhibbu fulanan fa ahibbahu." Jibril, aku cinta kepada fulan. Kau cintai dia. Antum bisa bayangkan yang ringan, jangan Allah di sini di kampus. Kalau rektor cinta sama antum, rektor akan ngomong sama sama dosen-dosen, "Eh, hey, syuf fulan itu aku suka sama fulan ya. Aku cinta sama fulan, kalian cintai semua. Urusannya gampang kan semua." Allah memanggil Jibril. Lalu Jibril mencintai itu orang. Lalu Jibril menyeru kepada penghuni langit semuanya. Menyuruh kepada mereka mengatakan innallaha ahabba fulanan fa'hibbu. Kalian ketahui Allah cinta kepada fulan, kalian semua cintai fulan. Fa'ahabbahu ahlus sama. Maka penghuni langit semuanya cinta kepada fulan. Satu orang ini. Kemudian di bumi diterima itu orang. Begitu. Jadi kita kalau cinta kepada Allah, kita harus cinta kepada orang-orang yang Allah cinta. Siapa yang orang-orang Allah cintai? Allah mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu Hambaku tidaklah mendekatkan diri kepada aku lebih dari yang wajib-wajib lebih aku cintai daripada yang wajib-wajib. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, lakukan yang wajib-wajib. Yang pertama, kita dekatkan diri tadi yang sholat lima waktu, puasa, Ramadan ya. Insya Allah semuanya puasa di sini jaman. Insya Allah. Soalnya ada wajah-wajah yang seger gitu ya, Insya Allah. Biasanya orang puasa itu ngantuk gitu Allah. Tapi enggak insya Allah di sini. Jadi orang yang ngantuk puasa beneran gitu jaman. Ya. Masya Allah. Belum tentu jemaah, belum tentu. Baik, jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib-wajib. Kemudian Allah mengatakan, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Hambaku ini terus mendekatkan diri kepada aku dengan yang sunnah-sunnah sehingga aku cintai dia. Jadi kalau ingin dicintai Allah, yang wajib ditambah yang sunnah. Kalau kita ingin dicintai Allah. Ya kita kalau bicara dunia lah. Gampang lah. Kalau antum cuma mengerjakan yang wajib-wajib. Tugas yang wajib-wajib saja. Biasa. Semua yang dikerjakan yang wajib-wajib. Tapi kalau antum mengerjakan hal-hal yang tidak wajib buat antum. Maka dosen akan senang sama antum. Masya Allah. Ini anak Masya Allah. Ternyata dia benar belajar untuk ilmu. Bukan hanya yang wajib-wajib. Yang sunnah-sunnah dia kerja. Dengan Allah Jalla Jalaluh Subhanallah. Kalau kita mendekatkan diri dengan yang sunnah-sunnah, Allah akan cinta dengan kita. Antum sholat, usahakan lima waktu di masjid. Tadi nggak bisa lima waktu, empat waktu. Nggak bisa empat waktu, tiga waktu. Nggak bisa tiga waktu, dua waktu. Nggak bisa dua waktu, satu waktu. Antum dipanggil dosennya di telepon. Kamu kesini kalau kepingin nilainya bagus, datang nggak? Datang. Datang. Pak, saya di luar kota. Ya terserah kamu berangkat dari Jember ke sini untuk dapat nilai bagus. Allah panggil kita lewat muadzinnya hayya 'alas shalah, hayya 'alas ayo salat, hayya 'alal falah, ayo menuju kesuksesan. Tapi kita tetap di rumah. Maka tadi kita bicarakan yang sunnah-sunnah kita lakukan. Berusaha agar kita dapat predikat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita melakukan yang sunnah-sunnah Allah akan mencintai kita dan semua urusan kita dimudahkan. Apapun urusan kita. Antum tinggal panggil ya Allah. Allah selesai Bagaimana Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api, dia minta kepada siapa? Allah. Bagaimana Nabi Yunus ketika dimakan oleh ikan paus? Buat akhwat. Apa doanya Nabi Yunus waktu di perutnya ikan paus? Apa? Yang keras sedikit. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Masya Allah. Ya ini hadiahnya buat yang jawab tuh. Doanya Nabi Yunus. Apa yang terjadi? Dikeluarkan dari perut ikan. Sampai yang seperti itu ya. Kalau Allah sudah cinta sama hambanya, apa yang diminta Allah kasih? Nabi Yakub alaihissalam. Saya mau tanya, Nabi Yakub itu bapaknya Nabi siapa? Nggak kasih hadiah. Nabi Yahya. Ya, jawaban benar untuk pertanyaan yang salah tadi. Nah. Baik. Silakan. Akhwat di sini, Nabi Yakub itu bapaknya Nabi siapa? Yang mau jawab angkat tangan jemaah. ada di sini? Masya Allah. Oke, okay. Nabi Yakub itu anaknya Nabi siapa? Masya Allah, ada suara-suara jauh di sana. Masya Allah. Nabi Ibrahim punya anak Ismail sama Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf jemaah. Tapi siapa yang jawab? Oke, okay, kalau itu hadiahnya dibagi-bagi aja. Ya. Taib, Nabi Yakub. Apa musibah Nabi Yakub? Dipisahkan dari Yusuf alaihissalam. Kemudian dipisahkan dari Benyamin. Kemudian dari anaknya yang paling besar dipisahkan. Subhanallah, hidup dengan anak-anak yang bandel-bandel. Tapi beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar didatangkan semua anaknya, didatangkan semua. Kenapa? Kita kalau sudah Allah cinta sama kita, apa yang kita pinta, Allah akan berikan kepada kita. Baik, yang terakhir. Bukan yang terakhir, sebelum yang terakhir. Orang yang cinta kepada Allah akan rindu untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita rindu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala? Kita nggak pernah melihat Allah. Allah gaib. Tapi kita ruku sujud untuk Allah. Tatkala ruku kita mengatakan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ketika sujud kita mengatakan subhana rabbiyal a'la. Allah Allah terus kita sebutkan Allahu akbar sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Tapi kita tidak melihat. Tapi kita yakin bahwa Allah itu ada. Orang yang mengabdi kepada Allah dan cinta mau nggak mau, dia akan merindukan kapan aku bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah ulaika ashabul jannati fiha khalidun. Kata Allah bagi orang-orang yang berbuat baik Pahala buat mereka adalah Al-Husna Al-Husna itu surga Waziyadah Dan ada tambahan buat mereka Apa tambahan? Yang akan Allah berikan kepada kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang tambahan itu Beliau mengatakan Iza dakhala ahlul jannah al-jannah kalau penghuni surga semua sudah masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Qal yaqulullah tabaraka wa taala Allah berfirman mengatakan kepada penduduk surga, "Turiduna syai'an azidukum?" Kalian mau sesuatu yang aku tambahkan? Kalian mau tambahan dari aku? Jamaah, masalah melihat kekasih ini itu terjadi di dunia ini. Antum kalau mencintai seseorang, kita lihatlah ya bagaimana kecintaan palsu orang-orang itu. Ketika ada artis datang ya, atau siapa datang ribut di jalan itu, mereka ingin melihat, ingin bersalaman. Kadang-kadang cuma ingin melihat dari jauh. Seperti itu, itu cinta. Tapi Allah Subhanahu wa taala gaib. Kita pun ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah bertanya kepada penghuni surga, "Turiduna syai'an azidukum?" Kalian mau tambahan dari aku? Kata penghuni surga mengatakan, Alam tubayit ujudah, ujuhan. Alam tudkhilna jannah wa tunajjina minan na. Ya Allah, apalagi ya Allah? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke surga? Menyelamatkan kami dari api neraka. Mencerahkan, memutihkan wajah-wajah kami. Apalagi? Fayakshiful hijab. Maka Allah buka tabir dia tabir Allah Subhanahu wa taala. Disitulah orang-orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan merasakan kenikmatan yang lebih besar, lebih dahsyat, lebih mereka cintai daripada memandang wajah kekasih mereka. Maka insya Allah semoga kita termasuk orang-orang yang dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik yang terakhir, Bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa Nabi Muhammad SAW muncul sebagian orang yang mengklaim bahwa mereka adalah pecinta Allah Subhanahu wa taala. Nahnu Allah, kita adalah kekasih-kekasih Allah. Lalu Allah turunkan firman-Nya di surat Ali Imran ayat 31. Allah mengatakan, "Qul" katakan Muhammad, katakan kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah. Apa kata Allah? In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukti kita cinta kepada Allah, kita ikutin Nabi Muhammad SAW. Semuanya. Tata cara ibadah kita. Cara berpakaian kita. Cara makan kita. Semuanya kita ikutin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhbibkumullah. Maka niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Berikan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, Allah berikan cinta kepada kita. Kita ini sekarang muncul di masa atau kita lahir di masa yang jauh dari Nabi Muhammad SAW. Nabi meninggal tahun berapa? Anak kasih hadiah. Nabi kita Muhammad SAW meninggal tahun berapa jauh? Tahun berapa? Nabi lahir tahun gajah. Meninggal tahun jamaah. Ya, mungkin ada di antara yang putri, Tafabalik Nabi kita meninggal tahun berapa? Subhanallah. Kita ini orang-orang Islam yang memang harus belajar Islam, jemaah. Karena bedanya Islam keturunan sama masuk Islam itu. Kalau yang Islam keturunan tidak pernah bersyukur dengan Islamnya atau jarang bersyukur dengan Islam. Tapi kalau yang is masuk Islam itu masya Allah. Saya punya teman dari Italia, orang Italia asli di Madinah itu masuk Islam dua tahun, dua tahun masuk Islam, hafal 20 juz Al-Quran. Baru dua tahun masuk Islam 20 juz Al-Quran. Kita sudah 30 tahun Islam, 20 tahun Islam. Qul huwallahu ahad sama Qul a'udzu falak qul rabbin nas. Tiga. Dan kita lihat, lihat lihatlah ya, teman-teman kita, saudara-saudara Cina yang Chinese masuk Islam semangat dia belajar terus. Dia ingin tahu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya kita, Nabi kita yang disebutkan dalam azan Ashadu anna Muhammad Rasulullah Yang ketika atahiyat kita mengatakan Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh Tapi kita nggak kenal sama beliau Tahun berapa beliau meninggal? Masa lupa tuh jemaah? Lupa apa memang nggak tahu jemaah? Ada yang lupa, ada yang nggak tahu. Ya, oh di luar ada yang tahu. Tahun berapa? Tanggal 2 Rabiul Awal tahunnya tahun 12 Hijriah. Masya Allah. Ya, hampir betul. hampir belum betul. Baik. Tapi usaha yang bagus. Tinggal sedikit, kurang sedikit. Tahun 13 Hijriah, Masya Allah. Hah? Tahun 11 Hijriah. Betul, dikurangi betul. Nah, betul. Gak apa-apa, antum belum dapat hadiah. Oh, anak kasih hadiah, apa? Nah, jadi tahun 11 Hijriah. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Di kita mau kenal Nabi Muhammad SAW yang beliau sudah dimakamkan selama berapa tahun? Anak kasih hadiah. Berapa tahun Nabi di kuburannya sekarang? Jemaah, berapa tahun beliau di kuburannya? 1420 tahun 23 tahun Sekarang tahun berapa? 2015 Yesus 1000 Kita semua penanggalan Hijriah ya, nggak tahu jemaah. Iya 1436 Jadi berapa tahun Nabi di kuburan? 25 tahun gak apa-apa kasih hadiah lah kesian banget. Nah, 1425 Hijriah. 25 aja mas. Sekarang tahun berapa? 1436 dikurangi 11 Baik. Kembali. Kenapa kita perlu mengikuti Rasul SAW? Manusia itu suka mencontoh, tabiatnya suka mencontoh. Siapapun, Antum melihat gaya jalan antum, ya, gaya rambut. Antum melihat ketika lihat di TV rambutnya kok bagus ya. Ada rambut yang apa? Pang namanya. Masya Allah. Siapa yang pertama punya rambut pangnya, Artis, bukan. Antum salah. Antum kau ke kebun binatang, itu ada yang rambutnya pang gini. Betul nggak? Apa itu namanya? Monyet, monyet yang gini loh. Anu, enggak, anu, ya, tenang. Jamaah. Sebelum manusia pang, itu monyet sudah gaya dari dulu dia. Iya. Ya. Tenang, tenang jamaah, tenang ya. Baik, orang itu suka mencontoh. Tapi kalau monyet dia nggak mencontoh. Ketika dia melihat monyet seperti itu, dia ngomong contoh. Tahun 80-an, 80-an. Kita bicara tentang bagaimana kita mengikuti Rasul SAW. Orang itu suka mencontoh. Saya masih ingat, kira tahun 80-an, 80-90. Ada seorang penulis menuliskan cerita, seorang bos make up dunia bertemu dengan seorang yang punya pacuan kuda. Paling top sedunia juga. Mereka berdua jalan ke kebun binatang. Sampai kebun binatang, di situ mereka melihat seekor kera yang di make up. Kayak model apa kita punya dulu? Kera yang biasa dibuat topeng monyet gitu kan. Nah, ini enggak top monyetnya itu di make up dengan warna ungu ya, apa matanya semuanya pokoknya itu subhanallah fitrah manusia bos pacuan kuda itu ketawa-ketawa ngelihat tuh monyet. Aduh, monyet kayak gini kata dia. Lalu bos make up mengatakan, gimana kalau model tahun depan kayak gini? Ini tantangan bos make up. Tan untuk manusia, bukan untuk monyet, untuk manusia. Kata si bos Pacuan kuda mana mau orang kayak gini gitu dia. Taruhan gitu, taruhan. Setahun ya setahun. Itu bos make up mulai propaganda. Artis-artis mulai didandanin seperti itu. Dulu belum ada TV ya seperti sekarang. Majalah-majalah model ya semuanya koran-koran didandanin seperti itu. Dapat setahun subhanallah. Setelah setahun yang ngetren make up seperti itu. Make upnya monyet. Pertama dari monyet. Tapi kenapa? Karena selalu dilihat oleh orang di TV dilihat, ya oh artis bulan pakai seperti ini, artis bulan. Kenapa kok perusahaan-perusahaan berani bayar artis mahal? Karena tahu orang akan niru nanti. Dan terjadi. Tadi yang kita katakan orang itu suka meniru. Apa yang dia lihat dia tiru. Kita kalau kita nggak pernah ngelihat Rasul saw. Kita tidak pernah memandang Nabi kita Muhammad saw. Tapi kita bisa mempelajari tentang beliau. Baca sejarah Rasul saw. Gimana Nabi? Sholat Sholat duhur berapa rakaat? Boleh nggak sholat duhur tujuh rakaat? Sholat Sholat duhur tujuh rakaat kita nggak mencuri ya, mencuri haram hukumnya. Kita mau sholat duhur karena umpamanya iyalah yang tua sholat empat rakaat nggak apa-apa lah Ustaz. Karena kan masih muda Anak main bola 45 kali dua kuat Ustaz. Masa sholat duhur cuma empat rokaat. Ya buat orang-orang yang sakit lah empat rokaat. Boleh sholat duhur tujuh rokaat. Kenapa kau nggak boleh? Padahal sholat ya kita bicara ibadah. nih. Ya. Kita tidak bicara mencuri, berbuat dosa nggak ibadah. Karena tidak dicontohkan Nabi. Jadi semua ibadah kita itu harus ikut Nabi. Gimana cara Nabi sholat? Kita ikut Nabi sholat. Gimana cara Nabi berzikir? Kita berzikir. Gimana cara Nabi memakamkan? Kita memakamkan. Gak usah ngomong, oh Ustaz, ini kan baik. Gitu dia. Orang mengatakan sholat tujuh rakaat baik. Betul. Secara akal baik. Mencuri haram. Masa sholat haram? Kita katakan gak boleh. Sebagaimana kita harus mengikuti Nabi dari semua hal. Sholat pun sama. Nabi sholatnya empat rakaat, empat rakaat. Kalau kau mau nambahin silahkan. Kobliyahnya, ba'diyahnya, ya sholat malam, sunnah lain banyak. Tapi kalau urusan ibadah, siapa yang jadi contoh kita? Nabi Muhammad SAW. Antum akan menghadapi banyaknya perselisihan. Bingung, Ustaz. Sekarang ini banyak aliran Fulan bilang boleh, Fulan bilang gak boleh. Sudah daripada ribut, kita tanya gimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nyuruh enggak? Enggak. Oke, okay. Nabi enggak nyuruh. Kedua, Nabi ngelakukan enggak? Nabi enggak melakukan. Ya sudah, Nabi enggak nyuruh, Nabi enggak melakukan. Kenapa saya melakukan? Selesai. Itu baik, udahlah. Sholat aja kau mau nambah tujuh rakaat haram hukumnya. Karena Nabi tidak melakukan. Padahal baik sholat itu. Begitu pula dengan yang lainnya ibadah kita, kita harus mencontoh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat antum yang ada di sini. Menjadi bekal buat hidup kita bersama agar antum tahu bahwasanya hak Allah itu lebih besar daripada hak orang tua kita. Hak Allah itu lebih besar daripada hak kampus kita. Hak Allah itu lebih besar daripada hak negara kita. Hak Allah itu lebih besar dari semua makhluk yang ada di muka bumi. Karena apa? Karena kita makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, silahkan kita masuk mungkin ke sesi tanya jawab. Fadhil. Ya, Barakallahu fiik ya. Pertanyaan yang indah sekali berkaitan dengan kalamullah. Apakah kalau membaca Al-Qur'an itu harus dalam kondisi berwudu atau tidak? Khususnya ketika kita main, kita mungkin di lapangan bola, di bus apa harus dalam kondisi berwudu. Jadi kalau membaca Al-Qur'an tidak disyaratkan berwudu. Membaca Al-Qur'an menyentuh Al-Quran itu yang diperbicarakan oleh para ulama. Jumhur ulama mensyaratkan orang yang ingin menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf ya, Quran itu, Quran yang seperti ini, itu yang harus berwudu. Itu pendapat jumhur ulama mengatakan seperti itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. masuhu illa tahir. Allah yamassul mushaf illa tahir. Tidak boleh menyentuh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Lalu bagaimana membaca Al-Quran lewat HP, lewat tablet? Apakah juga harus berwudu? Enggak. Karena itu bukan Al-Quran. Yang kita sentuh HP. Sebagaimana kalau kita menyentuh tafsir Al-Quran tidak sama dengan menyentuh mushaf. Jadi tidak harus berwudu. Boleh kita baca Al-Quran tanpa wudu dengan HP kita. dengan Makanya pahalanya beda. Kita baca Al-Quran lewat Al-Quran. Kemudian kita baca Al-Quran lewat HP beda. Karena di situ kita benar-benar melihat ini tulisan-tulisan firman Allah Subhanahu wa taala murni. Sedangkan di HP kita macam-macam isinya. Seperti itu. Maka kalau untuk membaca Al-Qur'an di tablet, di HP nggak ada masalah tanpa harus berwudu. Tapi kalau memegang Al-Qur'an itu maka syaratnya harus berwudu. Hadza wallahu a'lam. Nah, silahkan kalau bertanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saya dari Pulau Satu Sawana. Saya dari ingin tanya mengenai Bapak Aktif Ridwan apa hukumnya untuk seorang saya yang meninggalkan anaknya sejak kecil, namun sampai dewasa tidak pernah menjenguk anaknya, tidak pernah mengenai anaknya, Ya. Barakallahu fiik ya. Masya Allah. Yang pertama, orang tua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas amanah yang Allah berikan. Di antaranya adalah amanah anak itu. Orang tua memiliki kewajiban memberikan nafkah memberikan pendidikan kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Orang tua wajib hukumnya memberikan ilmu kepada anaknya, mengajarkan adab, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala selain memberikan siraman jasmani dan juga siraman rohani tadi itu kewajiban orang tua. Bagaimana posisi orang tua yang seperti itu? Zalim orang tua itu. Tentu orang tua itu akan mempertanggungjawabkan perbuatan dia. Lalu bagaimana posisi anak yang ditelantarkan oleh orang tua? Apakah boleh dia membenci orang tuanya? Nggak boleh. Karena tuh bapak dia. Bagaimanapun dia adalah bapaknya. Kalau nggak ada bapaknya dia nggak akan lahir di dunia. ini. Dan tatkala kita berbakti kepada orang tua kita, bukan membalas kebaikan orang tua, bukan. Tapi karena Allah mewasiatkan kepada kita untuk berbuat baik sama orang tua. Allah mengatakan wawassainal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami wasiatkan, kami wasiatkan kata Allah kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Dia tadi cukup kebagian kebaikan orang tua kita, dia sebab kehadiran kita di muka bumi. Jadi kalau tadi dikatakan kita benci sama orang tua kita, apakah kalau kita benci kepada orang tua kita, orang tua kita bisa sadar atas kesalahan dia? Enggak. Maka kita tetap berbakti. Orang tua kita kafir pun kita wajib berbakti sama orang tua kita. Apalagi orang tua kita yang dolim ya seperti itu. Bismillah. Mungkin paling tidak antum doakan orang tua Ya, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Mudah-mudahan itu sebagai amal kebajikan antum. Karena kita berbuat baik sama orang tua bukan minta balasan dari orang tua. Kalau kita berbuat baik kepada orang itu mengharapkan balasan dari orang yang ada kecewa. Antum berbuat baik sama siapapun. Kalau antum mengharap dia membalas kebaikan antum yang ada antum kecewa. Tapi kalau antum berbuat baik karena Allah, kita nggak akan pernah kepikiran dia itu mau balas gak balas, anak gak ada urusan. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Kita berbuat baik karena Allah, karena wajah Allah SWT. Ingin kita melihat Allah SWT. Kita gak butuh kau terima kasih, kau membalas tidak. Maka sekali lagi, tatkala kita berbuat baik kepada orang tua kita, jangan mengharapkan balasan. Atau jangan karena membalas budi. Tapi karena Allah Jalla Jalla. Alhamdulillah orang tua kita gak ngurus kita kita bisa hidup kan berarti Allah sudah memberikan jalan kepada kita tadi juga kita ingat di antara tanda keimanan atau kecintaan kepada Allah beriman dengan takdir Allah ya udah itu udah takdirnya anak akan menerima takdir Allah subhanahu wa taala nah fadl Nah, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullah. Nama saya Maulida Pertiwi dari Prodi D3 Kebidanan. So, saya ingin bertanya. Saya pernah mendengar di salah satu tausiah di kampung saya. Dari seorang ustadz berkata, jika kita sedang sholat lalu ibu kita memanggil kita, kita boleh membatalkan sholat kita dan menghampiri ibu kita. Sedangkan Ustadz tadi mengatakan utamakan Allah terlebih dahulu. Bagaimana itu? Subhanallah. Nah, pertanyaan yang sangat tepat sekali. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbakti kepada orang tua kita. Bahkan perintah setelah tauhid wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Setelah bertauhid kepada Allah, mengabdi kepada Allah, baru berbakti kepada orang tua. Orang tua tetap nomor dua, tapi setelah bertauhid. Bagaimana kondisi ketika kita sholat? Dipanggil orang tua kita. Apakah kita ini mutuskan sholat kita untuk hadir menyambut panggilan orang tua kita? Atau kita terus sholat? Tergantung sholatnya. Kalau sholatnya sholat wajib, maka kita tidak boleh memutuskan sholat kita. Tapi kalau sholat sunnah, kita boleh memutuskan sholat kita. Jadi karena sunnah sama wajib ini tentunya yang wajib lebih dahulu. Ketika kita sholat duhur, orang tua manggil, kita lanjutkan sholat kita. Tapi kalau pas sholat sunnah, maka kita boleh memutuskan sholat kita karena menjawab panggilan orang tua itu wajib. Sedangkan ini sholat, sholatnya sholat sunnah. Maka dalam kondisi tadi dikatakan, jadi yang boleh itu adalah sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak boleh, kita tetap harus Allah yang nomor satu. Wallahu a'lam Nah. Iya, dilemparkan itu. Masukkan ke bawah aja. Ini dari Aulia Balgis kelompok 2 prodi S1 keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah hal-hal yang tidak dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah Sawi. Tolong kalau nulis nama Rasulullah jangan ditulis Sawi. Ini termasuk orang-orang yang pelit. Nah, bahkan disebutkan orang yang pertama kali meringkas sallallahu Alaihi Wasallam itu lumpuh tangan. Karena apa? Karena Allah menyuruh kita bersolawat dan tidak menyuruh kita bersaul. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim. Allah nyuruh kita bersolawat. Kenapa kita siap nulis panjang ya? Lalu ketika sampai nama Nabi, kita singkat. Kita nggak dapat pahala sholat, bisa jadi dapat dosa kita. Tatkala menyingkat sholawat untuk Rasul SAW. Maka katakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dilakukan oleh masyarakat saat ini. Apakah disebut bid'ah? Jika tidak, lalu seperti apakah bisa disebut bid'ah tersebut? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyur muslimin, kita harus tahu bahwa ada usaha Zionisme dan usaha kaum misionaris untuk memisahkan Islam dari sumber Islam. Antum tahu sekarang ada jaringan Islam Nusantara atau Jamaah Islam Nusantara yang mereka ingin memisahkan Islam dari dari mana? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu datang bukan sebagai orang Arab. Beliau datang sebagai utusan Rabbul Alamin sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas beliau itu bukan mengarabkan Islam, bukan. Tapi mengislamkan Arab dan mengislamkan dunia. Jadi tugas beliau bukan mengarabkan Islam, tapi mengislamkan Arab. Tatkala Islam sampai ke Mesir, Mesir bukan Arab. Dan Mesir pada waktu itu dikuasai oleh Romawi. Jadi Islam Kemudian Islam sampai kemana? Ke Spanyol, ke Eropa. Eropa jadi Islam, bukan jadi Arab, bukan. Jadi Islam. Ketika Islam masuk ke Indonesia, Islam itu mengislamkan Indonesia, bukan mengarabkan Indonesia, bukan. Tapi mereka berpikir, mereka ingin memisahkan Islam dari Arab. Nggak bisa. Islam dipisahkan dari Arab, gimana mau dipisahkan? Nabinya orang Arab. Al-Qur'annya bahasa Arab. Apa bisa sholatnya diganti bahasa Indonesia? Karena Islam Nusantara sholatnya jangan pakai bahasa Arab lah. Kita kan di Indonesia. Jadi Allah waktunya diganti Allah Maha Allah Maha Besar. Gimana jemaah? Jadi kalau dikatakan bagaimana masyarakat kita itu yang terjadi dengan masyarakat kita. Jadi ingin memisahkan Islam dari Islam. Jadi ingin menjadikan Islam itu menjawakan Islam. Jadi Islam dibikin Jawa. Kemarin dimulai dengan membaca Al-Quran pakai lagam Jawa. Jadi Islamnya dijawakan bukan Islam ini mau mengislamkan Jawa. Karena agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Jadi kemanapun kita pergi, kita akan mendapatkan Islam itu satu. Nggak ada Islam Arab, nggak ada Islam Mesir, nggak ada Islam India, nggak ada Islam Eropa, nggak ada Islam Afrika, nggak ada Islam Australia, nggak ada Islam Malaysia, yang ada Islamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna dina indallah al Islam. Islam yang mana? Yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau ada Nabi baru di Indonesia, sudah berusaha. Kemarin di Indonesia ada Nabi namanya Ahmad Musaddiq. Iya aku jadi Rasulullah, muncul Lia Eden, muncul orang-orang mau bikin agama baru. Jelas orang menolak, tapi sekarang usahanya dibalik. Bagaimana mengislamkan atau menjawakan Islam? Indonesia ini ada berapa bahasa saya mau tanya? Ada 300 lebih bahasa di Indonesia. Ada berapa suku di Indonesia ini? Ada ratusan suku. Terus mau gimana? Apa setiap suku punya Islam yang berbeda-beda nanti? Ini Banyuwangi Using, Islam Using. Ada Islam Madura, ada Islam Sunda, ada Islam nggak mungkin jamaah. Dan itulah usaha yang perlu di ya diperbaiki ya bahwasanya agama yang diridhai Allah ini agama Islam, bukan agama Jawa, bukan Islam Jawa. Terus bagaimana dengan kita lihat tradisi-tradisi? orang memang kalau kita lihat ya anak harapkan ada di antara antum nanti yang memiliki niatlah untuk memberikan manfaat kepada orang. Di Indonesia banyak tradisi-tradisi Jawa. Ketika Islam masuk ke Jawa, Islam itu melalui dua periode. Yang pertama, periode pengislaman Jawa, pokok Islam. Orang Jawa pokok Islam. Dia mau sholat, nggak sholat, yang penting Islam. Dulu ada acara namanya sekaten. Sekaten itu dari syahadaten. Jadi orang dulu masuk pokoknya syahadat dulu. Mau sholat nggak sholat nggak apa-apa. Lalu kemudian wali songo, ulama-ulama yang datang ke Indonesia ingin menyempurnakan Islam itu. Islam yang sudah masuk ke Indonesia. Tapi penyempurnaan Islam itu tidak pernah berhasil sampai hari ini. Karena ketika mereka sedang berusaha menyempurnakan Islam, masuk Belanda dengan salibnya. Masuk Belanda dengan salibnya. Masuk Belanda dengan misionaris. Bahkan sebelum ada Al-Quran diterjemahkan ke bahasa Madura, sudah ada Injil berbahasa Madura pada waktu itu. Kita tahu bahwasanya penjajah itu membawa tiga, apa yang mereka bawa? Mereka cari gold, terus glory dan gospel. 3 G. Mereka cari kejayaan, mereka cari emas dan mereka akan kebarkan gospel. Dan itu yang terjadi di Indonesia. 350 tahun kita dijajah, alhamdulillah masih Islam. Walaupun ada yang masuk Kristen, masuk ada, tapi tetap kita menjaga keislaman kita seperti itu. Kemudian mereka berusaha bagaimana orang Islam tetap Islam tapi Islamnya nggak benar. Itu yang terjadi sekarang. Bagaimana orang Islam jangan keluar dari Islam lah, tetap Islam tapi Islam yang ya sudah nggak ngurus sama Islam. Bayangkan ada seorang profesor doktor, profesor doktor nih, guru tafsir, guru besar di UIN Syarif Hidayatullah, kalau nggak salah dia itu menghalalkan homoseksual. Dan dia ingin merubah undang-undang agama. Kalau di situ kan ditulis undang-undang calon mempelai lelaki dan perempuan. Dihapus, nggak harus lelaki perempuan. Boleh lelaki sama lelaki kan. Nah, Ini usaha untuk merusak Islam itu sendiri. Yang mungkin untuk kenal dengan Islam liberal ya, seperti itu. Itu usaha untuk merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dilihat bagaimana tradisi-tradisi, kita lihat tradisi itu. Kalau tradisi itu tidak ada hubungannya dengan ibadah, ya enggak ada masalah. Tapi kalau sudah hubungannya dengan agama tradisi itu, maka yang mana yang harus diikuti? Tradisi apa agama? Agama Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan tradisi. Namun orang yang meninggalkan tradisi akan menyulut api permusuhan. Betul. Nabi Muhammad SAW dimusuhi orang satu kampung. Bahkan mau dibunuh, mau diusir. Gara-gara apa sih? Meninggalkan tradisi. Orang-orang Arab itu tradisinya dari dulu. Mereka minta-minta sama patung ya. Antum lihat. Tradisi orang-orang ada sampai sekarang yang masih minta sama laut. Ada namanya larung laut. Ada petik laut. Saya mau tanya, itu tradisi dari siapa? Nenek moyang. Rasulullah SAW datang dengan tradisi nenek moyang ada, tapi dirubah menjadi Islam. Bukan tradisinya diislamkan. Ngerti maksud tradisinya diislamkan? Tetap petik laut tapi bacaannya Qul huwallahu Kita tetap itu pengabdian kepada siapa? Kita kepala kerbau kita berikan kepada siapa? Ketika ke laut itu. Kepada Allah. Bukan. Kepada jin-jin penunggu laut kita lempar ke sana. Minta keselamatan kepada siapa? Kepada Allah. Bukan. Maka lihat kepada tradisi-tradisi tadi. Kalau memang tidak ada dalam Islam. Tidak diajarkan oleh Nabi. Kita tinggalkan. Karena kita hambanya Allah. Dan kita bukan hamba siapa-siapa. Hada wallahu alam nah. Nama saya Maulana Ahmad Badruddin dari prodi S1 keperawatan. Saya ingin bertanya, Pak. Apakah benar di surga nanti kita masih membutuhkan seorang ulama atau seorang kiai? Jika benar, apa alasannya? Terima kasih atas perhatian, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di surga itu jemaah, udah nggak ada pengajian-pengajian jemaah. Tapi ini pertanyaan, wallahu alam yang saya pahami. Ini pertanyaan mereka bertanya, Apakah betul kita mau masuk surga itu harus lewat kiai? Karena mereka mengatakan kalau kau nggak punya guru nggak bisa masuk surga. Kalau kau nggak punya kiai yang bisa menyelamatkan kau nanti kiai atau guru atau ustaz bukan. Yang bisa menyelamatkan kita adalah amal kebajikan kita. Amal kebajikan kita. Makanya antum harus belajar, belajar sama siapa saja apabila yang disampaikan adalah firman Allah dan sabda Rasulullah SAW untuk belajar. Anugut Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah Namanya Anugerah Puji Nur Laili Jamaah ya Ini kita bicara sedikit Masalah nama ya Kalau kita lihat nama yang baik itu Nama orang-orang baik itu Namanya satu Satu suku kata kita lihat namanya nabi kita siapa? Muhammad, bin Abdullah. Nama istri nabi siapa? Khadijah binti Khuwailid. Kemudian nama putri nabi siapa? Fatimah binti Muhammad. Ruqayyah binti Muhammad. Kemudian nama sahabat-sahabat nabi Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Sekarang namanya satu orang Empat suku kata Muhammad Umar Ali Zainal Abidin Namanya satu orang Jadi diborong Ya nggak apa-apa Kalau bicara nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa Tapi usahakan Nama kita ini Termasuk kebaktian anak kepada orang tuanya Setelah nama dia nama siapa? Nama bapaknya itu termasuk berbakti. Namanya ente siapa? Anak namanya umpamanya Syafi. Namanya cuma Syafi. Anaknya siapa? Bin Riza. Anaknya siapa? Bin Hasan. Bin Abdul Qadir. Bin Salim. Itu anaknya namanya. Namanya satu. Tapi ini namanya satu orang Masya Allah. Anugerah Puji Nur lain Binti siapa? Binti bapaknya. Nah, insya Allah. Baik, dia tiga dari kebidanan. Ustaz bagaimana jika seorang yang berpuasa Tapi dia sengaja meninggalkan sholat Apa puasanya bisa dikatakan sah? Terima kasih Subhanallah jemaah Kita tahu dengan rukun Islam Rukun Islam yang pertama apa? Syahadatain Yang kedua sholat Yang ketiga baru Zakat dan puasa setelah itu Baik Para jemaah bagaimana orang yang puasa tapi nggak sholat? Apa kita katakan kau nggak usah puasa kalau kau nggak sholat? Jangan. Kalau ada orang puasa nggak sholat, jangan dibilang dah orang usah puasa kok. Sembahyang lain enggak. Kita katakan kau puasa, tolonglah sholatnya. Sholatnya jemaah. Jadi kalau ada orang yang tadi dikatakan berpuasa nggak sholat, bisa jadi nggak berguna. Bisa jadi nggak berguna. Karena ada orang yang puasa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Rubba saimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Banyak orang yang puasa tidak dapat pahala dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kenapa? Yang wajib ditinggalkan sama dia, yang haram dia lakukan. Maka tolonglah ini yang umpamanya puasa tapi nggak sholat berusahalah gimana bisa sholat ya. Barakallahu fikum. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Tema yang Ustaz bahas pagi hari ini adalah di hatiku ada cinta. Apakah ini salah satu dahsyatnya iman atau kenikmatan iman? Nah, sahih jemaah. Itu tadi kita katakan orang antum kalau bekerja nanti, antum kalau bekerja di sebuah perusahaan tanpa cinta, yang ada adalah gerundel. Kerja di atau jadi dosen di sini, yang tiap pagi yang ada sakit hati Allah. Sampai kapan antum akan merasakan sakit hati seperti itu? Udah terimalah. Ketika antum menerima, udah aku ini hambanya Allah. Allah yang ngasih semua kepada aku, aku harus cinta kepada Allah. Gimana nggak akan cinta? Antum sekali-kali lah. Kalau ingin tahu dahsyatnya, ya insya Allah dahsyatnya pemberian Allah kepada kita. Tadi Pak Rektor cerita sama saya orang yang kuliah nih di kesehatan itu belajar anatomi tubuh. Tapi yang dimunculkan di anatomi tubuh itu yang dipelajari adalah penemunya. Siapa yang menemukan tentang ini? Katanya saraf-saraf di tubuh kita ini kalau disambung jamaah semuanya itu bisa ngelilingi dua ngelilingi dunia tujuh kali. Bisa dibayangkan. Ketika itu ya Allah, ini Allah yang ngasih sama kita. Tapi maukah kita sadar ketika belajar itu selalu ingat Allah. Ketika belajar tentang ya rahim ya. Mungkin ibu-ibu, ya Allah, betapa Allah menjadikan rahim itu benar-benar kuat bisa menjaga anak. Beratnya segitu berat dia bisa terjaga. Bagaimana asupan makanan dari bayi dari ibu kepada anaknya. Terus ketika berhenti mati itu anak. Siapa yang menjalankan itu darah ke pusar itu anak sehingga anak bisa tumbuh. Allah Jalla Jalaluhu. Siapa yang bisa membuat jani itu berputar kemudian keluar kepalanya dahulu? Allah Jalla Jalaluhu. Maka insya Allah dengan kita antumlah belajar di sini di kesehatan ini, insya Allah bisa menambah keimanan antum asalkan selalu ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hada wallahu alam Mungkin itu yang bisa. Ada yang pertanyaan terakhir mungkin? Baik, kalau sudah nggak ada, anak cukup sekian apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.